Bagaimana hukum minta tolong kepada jin? Tak boleh. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah sama Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau mohon, mohonlah sama Allah. Bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Pernah minta bantuan kepada jin Iprit. Memang iman ente sudah selevel iman Sulaiman? Wa qala apa kata Nabi Sulaiman? Ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan tentaraku, siapa di antara kalian yang bisa membawa kursi balkis? Konteks Sulaiman bukan minta, tapi dia sebagai raja memanggil panglimanya. Panglima, sanggup kau membawa kursi balkis? salah satu tentara Sulaiman jin Ibrit. Kasusnya sekarang orang-orang dukun itu bukan memerintah tapi dia minta tolong. Hai jin segala jin hantu segala hantu datanglah, datanglah. Begitu jin datang, wanipiro. Dia yang membawakan sajen. Kalau kau tolong aku nanti ku bawakan ini. Nanti bapak kalau pergi jauh naik pesawat Coba pilih film King Arthur. King Arthur atau cari di King Arthur memikam anaknya, pertama bininya ditikamnya. Rupanya darah bininya itu untuk sajen. Ada di dalam kolam besar dia menyimpan hantu dalam bentuk eh, cumi-cumi, uh, sotong. Tapi kepalanya kepala perempuan. Ini King Arthur ini raja Inggris semi fiksi tapi kisah nyata yang dibumbu-bumbu. Nah, jadi dulu mereka pun di barat itu berkawan sama hantu setan. Rupanya cerita orang mengambil darah istrinya, mati bininya. Yang terakhir, kalau kau mau tetap berkuasa, kami ingin darah yang lebih mahal. Siapa anak gadismu? Anak gadisnya dibunuhnya. Rupanya orang-orang barat pun dulu percaya juga sama Nah, cuman setelah dibakar abad ke-15 segala dukun-dukun hantu-hantu dibakar mereka kecuali satu selamat. Itulah Dracula. Hati-hati datang dia malam ini.